alaihi wasallam telah masuk kepada aku Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zata yaumin suatu hari. Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata hal indakum syai'un apakah di sisi kalian ada sesuatu dari makanan? Kulna la kami berkata tidak ada. Qala maka Rasulullah sallam berkata fa inni idzan shaimun jika demikian maka aku akan berpuasa. Thumma atana yauman akhar, kemudian Rasulullah SAW mendatangi kami pada hari yang lain. Fakulna lalu kami katakan kami diberi hadiah berupa hais. Faqala arinihi. Hais itu sejenis makanan yang diadon. Nah, dari kurma atau gandum. Nah, yang sampai hari ini dikenal di Arab Saudi. Nah, makanan yang apa banyak digemari oleh orang Arab. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda arinihi tunjukkanlah atau berikanlah kepadaku yakni hais tersebut falaqad ashabtu tuh so benar-benar sungguh aku berpuasa. Nam faakala lalu kemudian Rasulullah SAW makan hais tersebut. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah puasa sunnah. Nah, sebagaimana dalam keterangan para masyayikh atau para ulama. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Kita bacakan syarah dari Syekh Abdul Qadir yang pertama al-mufradat kosakata hadis ini syai'un ay min ta'am. Nah, yakni telah apakah di sisi kalian ada sesuatu maksudnya sesuatu dari makanan. Hais yakni asul hais al-khalat. Al-hais asal maknanya adalah percampuran yang dimaksud dengannya al-muradu biha tamar yukhallat bisaman wa aqib yaitu tamar yang dicampur dengan gandum atau yang semisalnya fa yu'janu syadidan lalu diadon dengan adonan yang kuat thumma yundaru minhu nawahu au rubbama ju'ila fihi suwaiq atau sawiq Naam. Jadi itu hais adalah makanan yang hasil dari adonan percampuran antara kurma dengan gandum atau yang semisalnya. Naam, arinihi ai nawilini iyahu. Arinihi perlihatkanlah kepadaku, maksudnya datangkanlah makanan itu kepadaku. Asbahtu so'iman ai kuntu min awalin nahar aziman ala siam. Yani maksudnya aku pagi harinya berpuasa yakni dari awal siang aku telah bertekad berpuasa. Maksudnya karena tidak ada makanan. Nah, maka ketika diberitakan Rasulullah kepada beliau bahwa ada makanan hais, maka beliau memintanya untuk memakannya. Nah, yakni membatalkan niat puasanya di hari tersebut karena puasa itu sebabnya adalah tidak adanya makanan. Kemudian yang kedua al-bahas pembahasan hadis ini hadzal hadithu min abrazil adillati ala anna al-mutatawwi'a amiru nafsihi wa anna lahu an yanwi as-siyama min an-nahar ma lam yakun qad akala aw shariba aw amila ma yunkiru as-sawm wa anna lahu kadhalika an yuftira hatta walau kana qad aqada as-siyama min al-lail. Hadis ini adalah hadis yang merupakan dalil yang sangat menonjol yang sangat jelas bahwasanya orang yang bertatawa orang yang menegakkan sunnah itu amiru nafsihi dia adalah pimpinan jiwanya dirinya maksudnya dia terserah pilihan ada pada dirinya untuk orang yang berpuasa sunnah wa anna lahu an yanwiya minan nahar dan bahwasanya hak dia untuk bagi dia untuk berniat puasa di siangnya malam yakun qad akala au syariba selama dia belum makan atau minum atau amila ma yungkidu saum atau selama dia belum mengamalkan hal-hal yang membatalkan puasanya wa anna lahu kadzalika an yuftir demikian pula bagi dia untuk berbuka hatta walau kana qad aqada siyam walaupun dia telah bertekad untuk berpuasa dari malamnya naam lalu di siangnya dia puasa kemudian dia membatalkannya bagi dia karena puasanya adalah puasa sunnah naam وقد ساق مسلم هذا بلفظين من طريق Aisyah binti Talha rahimahullah, الله أورد المصنف أحدهما أما اللفظ الآخر عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء قال فإني صائم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت فأهديت لنا هدية أو جاءنا أو جاءنا زور قالت Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah uhdiyat lana hadiyatun aw ja'ana zurun wa qad khabba'tu laka syai'an qala ma huwa qultu haisun qala hatihi faji'tu bihi fa akala thumma qala qad kuntu asbahtu sha'iman hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan dua lafaz melalui jalan Aisyah binti Talha rahimahullahu taala Aisyah binti Talha radhiyallahu rahimahullahu taala Aus aurad al-musannifu ahaduhuma di sini Al-Imam Ibnu Hajar menukilkan salah satu dari dua jalan tersebut di dalam sahih Imam Muslim Adapun lafaz yang lain yakni lafaz yang kedua dari sahih Imam Muslim yaitu dari Aisyah binti Talha dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang sanadnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin qalat beliau berkata berkata kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari wahai Aisyah apakah di sisi kalian ada sesuatu makanan maka Aisyah berkata ya Rasulullah ma'indana syai'un tidak ada sesuatu pun di sisi kami yakni tidak ada makanan qala fa inni kalau begitu aku berpuasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat fa kharaja Rasulullah kemudian Aisyah berkata Rasulullah keluar lalu kemudian setelah itu datang kepada kami hadiah atau seorang yang berziarah datang kepada kami membawa makanan. Qalat maka Aisyah berkata, ketika Rasulullah SAW kembali, yakni beliau keluar, kemudian setelah itu kembali, kultu maka aku berkata ya Rasulullah telah dihadiahkan kepada kita hadiah atau telah datang kepada kita seorang tamu yang berziarah wa qad khabba'tu laka dan sungguh aku telah menyembunyikan untukmu sesuatu. Nah, qala ma huwa? Yakni maksudnya sesuatu makanan. Kata Aisyah, apa itu? Kultu hais. Kata Rasulullah SAW, ma Apa itu? Maka Aisyah menjawab adalah hais. Nah, makanan hais. Qala hatihi. Maka Rasulullah mengatakan, datangkanlah makanan itu. Fajitu bihi maka aku mendatangkannya lalu beliau makan kemudian berkata sungguh aku paginya berpuasa. Ini maksudnya di hari itu beliau bertekad berpuasa karena tidak ada makanan. Kemudian setelah datang makanan maka beliau membatalkannya dengan hais tersebut. Wa qad anwana al-Bukhari fi sahihihi li jawazi niyati siyamit tatawwu' bin nahar Faqala bab idza nawa bin nahar sauman. Wa qalat tumud Darda kana Abu Darda yaqulu indakum ta'amun fa in kulna la qala fa inni saim fa inni saimu yaumi hadza. Wa fa'alahu Abu Talha wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa Hudzaifah radhiyallahu taala anhum. Al-Imam Al-Bukhari telah menetapkan judul dalam sahihnya yakni maksudnya bab di dalam sahihnya jawaz niyati siyami tatawu yaitu bolehnya berniat puasa sunnah di siang hari nah, maksudnya niat itu muncul tiba-tiba ya ketika uh, dia tidak sahur ya niat itu muncul setelah terbitnya fajar as ya sudah pagi nah maka tiba-tiba muncul niat untuk berpuasa itu boleh ya makanya Imam Bukhari meletakkan bab yaitu jawaz niat isyami tatawu bin nahar bolehnya berpuasa sunnah di siang hari nah yakni maksudnya tanpa memermalamkan niat sebagaimana pada puasa wajib faqala bab idza bin nahar sauman Imam Bukhari mengatakan bab apabila seseorang berniat di siang hari berpuasa. Lalu kemudian beliau menukilkan riwayat Ummu Darda. Ummu Darda berkata, karena Abu Darda yaqulu." Adalah Abu Darda pernah berkata, bertanya, "Indakum ta'amun?" Apakah di sisi kalian ada makanan? Fa nala jika kami berkata tidak ada maka beliau mengatakan fa inni shaim yaumi ya kalau begitu aku berpuasa pada hari ini juga dilakukan semisal dengan itu Abu Talha, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hudzaifah radhiyallahu taala anhum yang dari para sahabah Nah, berpuasa berniat puasa itu muncul di siang hari. Nah, maka itu boleh berdasarkan dalil ini wa fa'al wa thumma qala al-Bukhari kemudian al-Imam al-Bukhari melanjutkan ucapan beliau haddatsana Abu Asim an Yazid an Ub an Abi Ubaid an Salama ibn Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha rajulan yunadi fin nas yawma asyura anna man akala anna man akala falyutimma au falyasum wa man lam yakul fala yakul kemudian kata Imam Bukhari menukilkan riwayat hadis haddatsana Abu Asim menceritakan kepada kami Abu Asim dari Yazid ibn Abi Ubaid dari Salamah ibn Lakwa radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang menyeru manusia untuk menyeru manusia yaum Asyura pada hari Asyura Nah, hari Ashura adalah Muharram. Ya. Hari Ashura adalah Muharram, 10 Muharram. Nah, beliau menyeru manusia untuk menyampaikan annaman akala falyutim bahwasanya barang siapa yang makan hendaklah dia menyempurnakan makannya au falyasum atau hendaklah dia berpuasa Waman lam yakul fala yakul barang siapa yang belum makan maka jangan dia makan nah maksudnya puasa sunnah Ashura ya 10 Muharram itu puasa sunnah ya orang yang mungkin lupa tidak tahu kalau hari itu 10 Muharram lalu diberitakan kepada dia bahwa hari ini 10 Muharram dan hari itu sudah pagi ya setelah terbit fajar maka boleh baginya untuk berpuasa. Ya, boleh baginya untuk berpuasa pada saat dia mendapatkan berita tersebut. Seluruh puasa sunnah. Ya, bukan haram saja tapi seluruh puasa sunnah. Nah, ya ini penting barakallahu fikum dan sering kita mengalami hal yang seperti ini ya puasa baik itu puasa Senin Kemis misalnya atau puasa biul ya atau puasa-puasa sunnah ya yang muakkada apalagi maka boleh baginya berpuasa ketika dia mendapatkan berita walaupun dia di, sudah di sore hari ya selama belum terbenamnya matahari nah maka dia langsung berniat puasa itu boleh selama puasanya itu sunnah Nah, adapun puasa wajib maka kembali kepada hadis sebelumnya wajibnya untuk tabitun niyah. Nah, hadis yang walaupun diperselisihkan kesahihan kedefannya yakni hadis Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. <clears throat> nah, adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini ia menunjukkan kepada kita untuk puasa sunnah itu boleh ya tidak mempermalamkan niat tidak wajib mempermalamkan niat nah kemudian kata syari rahimahullah amma niyatus siyam fi Ramadhan, falaysa hunaka hadithun sahihun yuhattimu wujuba aqdiha kulla lailatin wa yakfi li tahqiqi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kemudian kata Syekh, adapun niat puasa di Ramadan maka tidak ada di sana hadis yang sahih yang memastikan wajibnya mengikat puasa itu di setiap malam dengan tabyitun niyah maksudnya dengan mempermalamkan niat di setiap malamnya ya akan tetap akan tetapi cukup dalam mewujudkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam innamal a'malu binniat hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya ayyuhayyi'a nafsahu inda thubuti hilali ramadan ala siyami syahri wa la yutlabu minal muslim an yatalaffadha bin niyati bal mahalluha al qalb wa aqdul azm ala al Nah, jadi niat puasa Ramadan ya, tidak ada di sana hadis yang sahih yang mengharuskan mengikat niat itu di setiap malamnya. Akan tetapi cukup dalam mewujudkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Itu seseorang cukup mempersiapkan dirinya ketika hilal Ramadan telah tetap, awal Ramadan telah masuk untuk berpuasa sebulan penuh ya niat untuk berpuasa sebulan penuh dan tidak dituntut ya untuk dia berniat mempermalamkan niatnya di setiap malam <clears throat> tapi cukup di awalnya saja itu telah mewakili ya dan tidak dituntut seorang muslim untuk melafatkan niat itu ya bahkan melafatkan seperti yang saya sebutkan adalah bid'ah nah Ya dan para ulama ahlus sepakat bahwasanya niat itu tempatnya fil qalb. Ya. Niat itu adalah akdul azam alal fi'l, mengikat tekad untuk melakukan sesuatu perbuatan. Yaitu niat di dalam kolbu tempatnya bukan di lisan. Nah, mulhasil barakallahu fikum di sini seperti yang saya sebutkan ya Syekh berpendapat tapi itu niat dalam puasa wajib itu tidak mesti disiap setiap malam dan ini yang berpendapat dengannya uh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Nah, sebagian ulama yang lain berpendapat sebagaimana yang telah saya sebutkan wajibnya mempermalamkan niat di setiap malamnya. Nah, berdasarkan hadis Hafsah radhiyallahu taala yang telah terdahulu. Nah, juga di sini dinukilkan Eh, oleh Syekh Abdullah Ali Basam nah perselisihan tersebut nah walhasil ya ini perkara yang wasi' yang luas ya yang seseorang boleh untuk mengamalkannya sesuai dengan keyakinannya nah Taib. Kemudian kata Syekh wal aslu fil muslim an yamtathila awamir Allah bisyam wa la yukhrijuhu an hadzal asl illa an yubayyita illa an yabita aziman ala adami siyam aw yataraddad hadha wa amma al mutatawwi bil hajji aw al umra fa innahu yajibu alayhi itmam ma ahalla bihi li qawlihi ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah wa qawluhu ta'ala faman farada fihinna al hajja ila akhir al ayah Adapun asal seorang muslim ayam tatil awamir Allah bisyam. Ya dia berhak untuk menegakkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan puasa wala yukhrijuhu an hadzal asal dan tidak ada yang bisa mengeluarkan dia dari dari asal ini. Naam. Illa yabita aziman ala adam syam. Kecuali jika dia bermalam bertekad untuk tidak ber, berpuasa atau dia ragu untuk melakukan puasa. Nah, ya maka hak bagi setiap muslim untuk meneg e, menegakkan yang sunnah atau meninggalkannya. Nah, ya walaupun dia sudah bertekad, nah maka kemudian dia batalkan tekadnya falabas, ya Demikian barakallahu Ya ini asalnya setiap muslim. Adapun dalam uh, pelaksanaan prakteknya maka dalam hal puasa itu dibedakan ya dengan puasa yang wajib dengan dari puasa yang sunnah. Jika puasa wajib dia telah melakukannya maka tidak boleh dia membatalkan. Ya kecuali ada udur yang daruri maka boleh baginya. Adapun puasa sunnah maka boleh untuk dibatalkan walaupun tidak ada hal yang darurat. Nah, itu bedanya. Demikian pula dalam hal itu niyah untuk puasa wajib wajib mempermalamkan niat. Adapun untuk puasa sunnah maka tidak wajib. Nah, demikian barakallahu fikum. Uh, Amal mutatawwi adapun orang yang menegakkan sunnah haji atau umrah ya maka ini fa innahu yajibu alaihi itmam ma ahalla bihi. Ini ada hukum khusus di dalamnya ya berbeda dengan puasa sunnah. Untuk puasa untuk sunnahnya haji orang yang melakukan haji yang sunnah atau umrah yang sunnah ya maksudnya haji yang sunnah di sini yang kedua kalinya ya atau umroh yang sunnah itu yang kedua kalinya. Adapun yang pertamanya adalah umroh wajib, adapun haji adalah rukun Islam. Ya. Adapun untuk keduanya itu sifatnya sunnah. Nah, untuk haji dan umroh. Akan tetapi bagi orang yang menegakkan haji yang sunnah atau umroh yang sunnah, ketika dia telah menjalaninya, yajib alaihi itmam. Wajib atasnya menyelesaikannya, menyempurnakannya. Nah, dari apa yang dia telah berihlal, ya. Maksudnya niat untuk ihram, baik ihram umroh atau ihram haji ketika dia telah masuk walaupun apa namanya sifatnya sunnah maka wajib dia menyempurnakannya berdasarkan firman Allah taala wa atimul hajj wal umrata lillah sempurnakanlah amalan haji dan umroh itu karena Allah Nah, maka di sini ya orang yang berhaji atau umroh yang sifatnya sunnah maka ketika dia telah memasukinya bertahallul berihlal ya berniat ihram maka wajib dia menyelesaikannya menyempurnakannya berbeda dengan amalan puasa tadi wa qauluhu ta'ala faman farada fihinnal hajj demikian pula firman Allah taala barang siapa yang farada fihinnal hajj yang mewajibkan padanya haji ya maka wajib dia menyempurnakannya kemudian yang ketiga adalah ma yustafadu min minal hadis faida dari hadis atau kesimpulan dari hadis yang pertama annal mutatawwi' amiru nafsihi fi ghairil hajj bahwa orang yang menegakkan sunnah itu dia terserah menguasai dirinya memimpin dirinya selain dalam perkara haji. Ya, maksudnya memimpin dirinya itu terserah dia mau melanjutkannya atau mau membatalkannya. Selama itu sunnah. Selain daripada amalan haji dan umrah, yang kedua annahu yajuzu lil insan ayan wiyasiyam tatawuan minan minan nahar ma dama lam yaf'al ma yumkidu as-saum bahwasanya boleh bagi seseorang berniat puasa sunnah dari dimulai dari siang ya madam malam ya yang yunqidu al wudu selama dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan uh, ya puasa nah seperti misalnya sekarang ya kita bangun sholat subuh ya kemudian selesai sholat subuh kita ingat ini hari Senin ya yang mau berniat puasa itu boleh walaupun dia tidak memakan dia tidak makan sahur dia tidak punya niat dia malamnya selama dia belum membatal apa melakukan pembatal pembatal puasa maksudnya belum makan belum minum ya maka boleh baginya untuk langsung berpuasa wallahu alam bisawab nah ini hadis yang ketujuh kita lanjutkan insyaallah pada hadis yang ke-8 pertemuan berikutnya.